Dan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang telah kita jelaskan kejadian tentang peristiwa perang Badar. Perang yang besar di dalam Islam di mana Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan kepada kaum mukminin. Kemudian setelah itu pada tahun yang berikutnya meletus perang besar yang kedua yang dikenal dengan perang Uhud. Namun antara dua kejadian perang ini, perang Badar dan perang Uhud, ada beberapa kejadian yang dicatat di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita akan menjelaskan dan menyebutkan sebahagian dari beberapa kejadian penting dalam sejarah Islam sebelum meletusnya perang Uhud pada tahun yang berikutnya. Di antara kejadian yang disebutkan dalam sejarah adalah syariah atau utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh seorang wanita yang bernama Asma bintu Marwan. Asma dengan ain bukan hamzah. Asma bintu Marwan. Dan Asma bintu Marwan ini adalah seorang wanita yang berasal dari kabilah Bani Umayyah bin Zaid yang dia dikenal mencela Islam dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suka menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan wanita ini yang dia dari kalangan Yahudi ya yang menikah dengan seorang yang bernama Yazid bin Zaid dari kabilah Banu Khatmah Yazid bin Zaid Al-Khatami disebutkan bahwa Yazid bin Zaid ini setelah kematian istrinya maka dia masuk ke dalam al-Islam dan menjadi bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Asma bintu Marwan ini menyakiti al-Islam, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya. Dia terkadang membuat bait-bait syair yang bait-bait syair ini menghina Rasulullah alaihi salatu dan menghina Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pun menyampaikan kepada para sahabatnya Ala akhidun li min ibnati Marwan Adakah yang bisa menangani untukku anaknya Marwan, anak perempuannya Marwan, yaitu Asma. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara mereka yang uh, membungkam mulut Asma bintu Marwan yang menyakiti Islam dan menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka didengarkanlah oleh salah seorang sahabat yang bernama Umair bin Adi bin Kharashah Al-Khatmi dan dia berasal dari kabilah suaminya Al-Khatmi Banu Khatmah maka dialah yang bersiap untuk menangani wanita ini maka suatu ketika Umar bin Ali ini pun mendatangi rumahnya di malam hari. Di pertengahan malam. Dan Umar bin Ali radhiyallahu taala anhu ini adalah seorang yang buta. Orang yang yang buta. Maka dia mendatangi rumahnya wanita ini di malam hari pertengahan malam hatta dakhala 'alaiha baitaha sampai kemudian dia masuk ke dalam rumahnya wa haulaha nafarun min waladiha dan di sekitarnya ada beberapa dari anak-anaknya anak-anak wanita ini sebagian riwayat menyebutkan dia memiliki lima orang anak ketika itu minhum man turdi'uhu fi sadriha dan di antara anak-anaknya ada yang lagi disusui oleh ibunya jadi sedang digendong di dada ibunya tersebut dan disusui oleh ibunya fajassaha biyadihi maka uh, Umair bin Adi ini pun meraba-raba dan dia menyentuh menyentuh si Asma bintu Marwan ini li'annahu kana a'ma karena dia adalah seorang yang buta jadi dia meraba-raba subhanallah orang yang buta ingin ikut andil dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dia berhasil menangkap wanita ini anha maka dia menjauhkan anaknya dari wanita ini thumma qatalaha Lalu kemudian dia pun membunuh wanita tersebut. Dia pun membunuh wanita tersebut. Ada sebagian menyebutkan bahwa wanita ini dia dikenal sebagai penjual kurma. Dia dikenal sebagai penjual kurma. Lalu pada saat uh, Umair bin Adi mendatanginya dengan alasan ingin membeli kurma, Lalu kemudian dia mengeluarkan kurmanya. Lalu kata Umar, "Tidak, saya ingin yang lebih bagus kualitasnya dari ini." Maka dia pun masuk untuk mencari yang kualitasnya lebih baik. Maka itu menjadikan kesempatan ketika melihat dan mengetahui bahwa tidak ada orang di sekitarnya, maka dia pun uh, mendatangi wanita tersebut dan membunuhnya. Lalu kemudian setelah itu di subuh hari ya setelah malamnya dia membunuh maka dia pun sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat subuh maka Rasulullah alaihi wasallam bertanya kepada Umair sahabat yang buta ini, "Aqatal tabnata Marwan?" Apakah engkau telah membunuh anak perempuannya Marwan? Qala na'am yang mengatakan iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nasartallahu wa Rasulahu ya Umair. Engkau telah menolong Allah dan Rasulnya wahai Umair. Lalu berkata Umair, hal alayya fi dzalika syai? Apakah dengan perbuatan saya ini ketika saya membunuh wanita tersebut, apakah ada sesuatu yang menjadi akibat pengaruhnya kepada saya? Yani apakah ada yang harus dia tanggung ya? Atau apakah berakibat besar dengan perbuatannya ketika membunuh wanita tersebut? Faqala maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yantatihu fiha anzan. La yantatihu fiha anzan. Dua anak kambing itu tidak akan saling menanduk untuk memperebutkan wanita ini. Ini uh, ucapan satu ungkapan di dalam bahasa Arab yang biasa diungkapkan oleh orang-orang Arab yang mengungkapkan sesuatu yang tidak punya nilai. Artinya terbunuhnya wanita ini itu tidak akan membawa dampak yang besar. Ya, tidak akan membawa dampak yang besar dan bukan sesuatu yang sangat berpengaruh. Sehingga tidak mengapa. Ya, dua anak kambing itu tidak akan men saling menanduk untuk mengurusi wanita ini. Maksudnya e, tidak akan memberikan pengaruh. Orang tidak akan mempermasalahkannya. Fakanat hadhil kalimah awal ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalimat yang pertama kali aku dengarkan dari Rasulullah alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam memberi nama Umair bin Adi yang buta ini. Beliau sebut Umair al-basir. Umair yang melihat, ya, dia buta tapi melihat. Ya, karena dia bisa membunuh, subhanallah. Dia bisa membunuh wanita tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi nama dia Umair al-Basir. Dan itu terjadi pada tanggal 25 Ramadhan Pada tanggal 25 Ramadhan setelah beliau kembali dari peristiwa perang Badar maka terjadilah kejadian ini dan kemudian setelah terjadinya peristiwa perang Badar ini maka banyak sekali dari Banu Khatmah dari kabilah Banu Khatmah ini yang masuk ke dalam al-Islam setelah mereka melihat kemuliaan al-Islam dan sebagian mereka yang dahulu menyembunyikan Islamnya maka mereka pun menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kafir, rahimahullah taala faslun pasal yang berikutnya. Ini menjelaskan tentang peristiwa perang Banu Sulaim. Banu Sulaim. Ini juga peristiwa yang terjadi sebelum uh, perang Badar, eh, perang Uhud. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal persis setelah beberapa hari karena perang Badar terjadi di bulan Ramadan, maka kejadian uh, Ghazwah Bani Sulaim ini terjadi pada bulan Syawal. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Thumma nahada Nafsihi al-karimah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Ba'da faraghihi bi sab'ati ayamin yaghzu Bani Sulaim. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang bangkit. Ya, jiwa beliau yang mulia, beliau sendiri yang berangkat. Sallallahu alaihi wasallam setelah selesai peristiwa perang Badar tujuh hari. Jadi baru berlalu perang Badar tujuh hari. Lalu kemudian beliau berangkat lagi untuk memerangi Banu Sulaim. Untuk memerangi Banu Sulaim. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa sebab berangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Banu Sulaim dan untuk memerangi mereka karena beliau mendengarkan berita bahwa di sebuah tempat yang bernama Al-Kadar Al-Khadab di sana berkumpul. Berkumpul beberapa dari kabilah Banu Sulaim, demikian pula dari Qatafan yang mereka membuat e, mereka ingin menyusun kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini berita sampai kepada Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Yang jelas setelah peristiwa perang Badar, maka kekuatan kaum muslimin semakin nampak Ya, dan sebagaimana kita sebutkan bahwa setelah peristiwa perang Badar, banyak di antara mereka yang tinggal di Madinah karena mengkhawatirkan akan kekuatan kaum muslimin maka mereka menampakkan keislaman namun di dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Bermunculanlah orang-orang munafik. Namun di antara mereka ada juga yang tidak tahan di antara mereka ini dari beberapa orang dari Banu Sulaim, Banu Ghatafan, yang mereka berkumpul untuk menyusun strategi memerangi kaum muslimin. Maka berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau yang berangkat langsung bersama dengan para sahabatnya tiba di daerah tersebut di daerah kadar Maka beliau pun tinggal di daerah itu selama tiga hari. Thumma raja'a walam lam yalqa harba. Kemudian beliau kembali dan tidak terjadi pertempuran. Waqad kana ista'mala 'ala al-Madinati Sibah' ibn Urfutah. Dan ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam uh, mengangkat perwakilan beliau di Madinah Sibah' bin Urfutah. Waqila ibnu Ummi Maktum dan ada yang mengatakan bahwa beliau mengangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan itu sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membiarkan kota Madinah kosong tanpa pemimpin. Sehingga apabila beliau sendiri yang keluar memimpin pasukan bersama dengan para sahabat untuk satu peperangan, maka beliau akan menunjuk siapa yang akan menggantikan kedudukan beliau selama di uh, di Madinah selama beliau meninggalkan kota Madinah. Maka ketika itu beliau menunjuk Siba' bin Urfutah. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika itu beliau menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum. Taib sampai di sini. Ma'asyallahu rahimakumullah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.